Kita sampai pada halaman 101. <clears throat> Wasabiqunal awalun awwalun dan orang-orang yang terdahulu dalam iman dari muhajir dan ansar itu afdal itu lebih mulia dibandingkan sahabat yang lain sair dalam kalimat ini maknanya seperti ya sahabat yang sisanya sahabat yang lain karena sair dalam bahasa Arab memiliki dua makna yang pertama maknanya adalah jemi' ya, seluruh semua dan yang kedua maknanya adalah baqiya, sisa. Maka e, kunal awal dari muhajir dan ansar itu lebih afdal, lebih mulia daripada sisa e, sahabat yang lain. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama di antara kalian orang yang membelanjakan hartanya sebelum fatah, wa dan berperang sebelum fatah mereka itu lebih besar derajatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya setelah fatah waqatalu dan berperang setelah fatah Wakulan namun semuanya baik yang sebelum fatah ataupun yang setelah fatah wa'adallahul husna Allah janjikan pada mereka kebaikan yaitu surga Husna di sini maknanya jannah Wakala Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Taubat, Asabikun al awalun Ya, orang-orang yang terdahulu yang pertama kali minal muhajirin wa ansar dari golongan muhajir dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik radul anhum wa radu'an Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Kata Syekhul Islam yang dimaksud dengan asabikun al awalun itu adalah yang Allah jelaskan di surat Al-Hadid ayat yang ke-10 yaitu orang-orang yang membelanjakan harta dan berperang sebelum fatah. Dan yang dimaksud fatah dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10 menurut pendapat yang dirajakan oleh Syekhul Islam adalah perjanjian Hudaybiyah. Karena pengertian fatah di surat al hajj ayat yang ke-10 tersebut itu eh, dikhususkan ulama tentang maksudnya. Apakah perjanjian Hudaybiyah atau Fatum Mekah ya. atau yang lainnya dan eh, pendapat yang dipilih dan di, dipilih oleh Syekhul Islam Temiyah yang dimaksud dengan fatah di surat Al-Hadid ayat yang ke-10 adalah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriah. Kenapa? Karena perjanjian Hudaybiyah adalah awal fatul Makkah adalah e, indikator atau tanda atau awal-awal ditaklukannya kota Makkah. Maka itu adalah awalan pengantar untuk menuju Fatu Mekah dalam perjanjian Hudaybiyah. Dan tentang Fatu Mekah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fatahna laka fathamubina." Atau wafihi tentang sulhu Hudaybiyah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala ayat inna fatahna laka fatham mubina. Ya kami memberikan kepadamu fatah kemenangan yang nyata. Allah mata taqaddama min dzambika. Baik Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang telah lewat wa dan dosamu yang belakangan. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya dosa. Mata kota meminta mikawa mata akhar. Yang kedua ayat ini menunjukkan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah bersedia untuk mengampuni eh, dosa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdahulu ataupun yang belakangan. Allah tidak uh, Allah tidaklah mengampuni dosa kecuali berarti ada dosa yang bisa diampuni. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya dosa. Sehingga itu maksud Nabi itu maksum dari dosa bukanlah maksudnya adalah tidak punya dosa sama sekali. Namun mungkin saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya dosa, namun dosanya adalah dosa kecil dan itu tidak berkaitan dengan masalah risalah berkaitan dengan masalah kerasulan maka anggapan sebagian orang bahasanya Nabi itu maksum itu dianggap tidak punya dosa sama sekali nah, dosa besar ataupun dosa kecil itu anggapan yang tidak benar karena semua orang tahu bahasanya Nabi dosanya telah diampuni nah, kalimat dosanya telah diampuni itu mengandung dua hal. Pertama menetapkan kalau e, Nabi itu punya dosa. Yang kedua adalah menetapkan bahasanya dosanya Nabi sudah diampuni. Kalau para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah, "Ifathun huwa?" Apakah e, perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah fatah, atau kemenangan? Nabi mengatakan nah. Ya, di sini yang jadikan dasar sahul Islam untuk memilih bahasanya fatah adalah perjanjian Ya. Namun hadisnya kata muhakik taif. Itulah Abu Dawud dan Ahmad. Didaifkan oleh al bani di taif Abu Dawud. Wa afdalu sabiqin al-awwalin dan asabiqun al-awwaluna minal muhajir dan ansar itu yang paling afdal adalah empat khulafa rasyidin. Dan di antara empat khulafa rasyidin ini yang paling afdal menurut keyakinan Al Sunnah adalah Abu Bakar kemudian Umar. Demikianlah yang ma'ruf dikenal dari para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik para imam umat Islam dan mayoritas kaum muslimin Berbeda dengan Rafidah atau Syiah. Wakadalat ala dalika dan dalil atas hal tersebut bahasanya Abu Bakar adalah yang paling afdal Terdapat banyak dalil yang telah kami paparkan Telah kami bahas panjang lebar eh, Di kitab yang lain Minhat al-Sunnah Anabawi Finartil Kalami Ahli Syiah Wal Qadariyah Maka kalimat ini menunjukkan kalimat Syekhul ini menunjukkan bahasanya e, buku ini Al Qur'an Baina Al Rahman wa Al Syaitan itu ditulis setelah Syekhul Islam menulis Minhaj Sunnah Nabawiyah. berjumlah jumlah in, ringkasnya semua golongan baik al sunnah ataupun syiah sepakat bahasanya manusia umat Muhammad yang paling afdal setelah nabinya adalah salah satu dari empat khalifah rasyidin. Salah satu. Artinya tidak ada seorang pun setelah sahabat yang lebih dari pada semua sahabat. Cuma kalau Syiah mengatakan dia adalah Ali, sedangkan Ahlu Sunnah meyakini dan yang kebenaran bersama Ahlu Sunnah bahwasanya itu adalah Abu Bakar. Namun orang Syiah dan Sunnah dan Ahlus Sunnah sepakat kalau manusia yang paling afdal setelah Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari empat Khulafa Rasyidin. Namun siapakah dia? Ini ada maka ini berbeda antara pandangan dan keyakinan Syiah dengan keyakinan Ahlus Sunnah. Maka wali Allah yang paling mulia adalah yang paling mengenal majaabi Rasul. Yang paling mengenal ajaran Rasul dan paling mengikuti ajaran Rasul. Semacam para sahabat yang mereka adalah bagian dari umat Islam yang paling mengenal agamanya dan paling mengikuti dan paling mempraktekkan agama. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling sempurna pengetahuannya tentang ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling sempurna adalah mengamalkannya. Kesimpulannya maka Abu Bakar adalah wali Allah yang paling afdal setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Faidan maka kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang Terus saja kita baca dan yang kita baca dalam pertemuan yang lewat. Karena umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Muhammad adalah umat yang paling mulia. Dan bagian dari umat Muhammad yang paling mulia adalah para sahabat. Dan para sahabat yang paling mulia adalah empat khalifah Rasidin. Dan empat khalifah Rasidin yang paling mulia adalah Abu Bakar. Kemudian Syekhul Islam menyinggung atau membahas tentang akidah sufiyah. Wakadana ta'ifatun ghalita dan telah mengira sekelompok orang yang ghalita, yang keliru. Yang salah. Itu maksudnya sufiyah. anak khatamal aulia mereka punya keyakinan bahasanya penutup para wali itu afdal lebih mulia daripada eh, adalah eh, penutup para wali adalah para wali yang paling afdal. Dari mana mereka punya kesimpulan ini kia dengan khotamul anbiya. Khotamul ambia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah eh, nabi yang paling afdal. Jika demikian maka kemudian mereka punya ide untuk mengatakan eh, khotamul aulia itu adalah yang paling afdal. Walam yatakalam ahadun minal masyayikh dan tidak ada satupun dari tokoh-tokoh sufi al-mutaqaddimin yang terdahulu yang berbicara tentang masalah khatamul aulia. Kecuali Muhammad bin Ali al-Hakim at-Tirmidzi Al-Hakim At-Tirmidzi ini bukan Tirmidzi penulis kitab Sunat, lain lain orangnya meskipun berdekatan zamannya sezaman bahkan Al-Hakim At-Tirmidzi ada Tirmidzi penulis kitab Sunat. Kalau Hakim Tirmidzi ini terkenal dengan bukunya yang bukunya yang terkenal adalah Nawadirul Usul. Buku Nawadir Al Usul. untuk sampai fi Nafan, Karena Al-Hakim At-Tirmidzi ini menulis tentang masalah Khotamul Aulia Nafan satu karya, satu buku khalaqafihi fi mawadi' kata Islam dia menyampaikan hal yang keliru dalam bukunya tersebut di beberapa tempat di bukunya. Summa sara ta'ifatun minal muta'akhirin kemudian sejumlah orang-orang belakangan dari kalangan sufiah umum menyangka masing-masing dari mereka maksudnya dialah penutup para wali. Setelah wacana penutup para wali ini berkembang, kalangan tokoh-tokoh sufi ini iya. apa yang terjadi? semua wali ngaku atau semua yang menganggap dirinya adalah wali ngaku-ngaku dia adalah khutamul awliya supaya bisa menjadi al awliya maka di sini ada uh, pelajaran ada ya, dari perkataan Syekhul Islam di sini beliau menyebut sufiyah dengan ta'ifatun ghalita. Kelompok orang yang keliru. Kelompok orang yang salah. Ada sesat. Bukannya ada suatu kesesatan yang sangat parah. Namun, dia menggunakan bahasa yang halus. Menggunakan istilah ta'ifatun ghalita tidak menggunakan ta'ifatul dola atau ta'ifatul halika atau bahasa yang lebih sangar yang lainnya namun dia menggunakan bahasa yang sangat masya Allah halus dan sesat demikian sesat itu masih dikatakan keliru salah jalan Kemudian di sini ada pelajaran dari Syekhul Islam tentang komentar terhadap buku. Beliau mengatakan fa'inal sannafa fi penilaian terhadap buku. Fa'inal sannafa fi musannafan ghalata fihi fil mawadhi'. Beliau telah uh, nampaknya beliau telah membaca buku karya Hakim Tirmidzi dan beliau bukunya ya ada benarnya dan ada salahnya maka beliau mengatakan tidak kemudian menjelaskan penilaian oh, bukunya ya isinya cuma bencana fihi balaya oh, isinya cuma bencana isinya cuma kesesatan seakan-akan tidak ada kalimat atau tidak ada yang hak yang ada di buku tersebut namun Beliau menilai buku tersebut dengan mengatakan ghalata fihi ghalata fihi fi mawadhi. Eh, dia, keliru, penulisnya keliru dalam buku tersebut di beberapa tempat. Artinya ada kalimat-kalimat yang benar, eh, ada kalimat-kalimat yang salah. Maka tidak menjurnalisir permasalahan. Namun disampaikan salah di beberapa tempat. Inilah uh, metode besar dalam menilai buku. Kalau kita buku kita baca karya-karya Syekhul Islam, uh, kemudian beliau membahas tentang satu buku, maka beliau metode yang dipakai adalah tidak menjelaskan penilaian. Uh, katakan ini keliru, di masalah-masalah ini di bab ini dia keliru di bab di bab, bab ini isinya bahaya Peminum di antara mereka ada yang mengaku-ngaku Bahasanya Khotamul Aulia Penutup para wali itu lebih abdul daripada Lebih abdul daripada Khotamul Anbiya Penutup wali itu lebih abdul daripada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun lebih ya katanya ya, tidak dari semua aspek. Menjadi ilmi billah dari aspek ya, pengetahuan terhadap Allah. Mereka mengatakan anal ambia yastafidu nal ilma billah min jihatihi. Bahasanya para nabi itu mengambil uh, faedah ilmu tentang Allah, punya ilmu tentang Allah menjadi melalui khatamul aulia. Para nabi kata sebagian sufiah itu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui khatamul aulia. Demikian keyakinan dan anggapan Ibnu Arabi penulis kitab Futuhat Mekiyah dan penulis kitab Fususul Hikam. Dua kitab besarnya Ibnu Arabi eh, yang isinya tentu banyak banyak kata pengulangan isinya banyak hal yang berbahaya saya lihat ada buku terjemah Futuhat ya ada terjemah Futuhat Makiyah ini soalnya buku kayak gini diterjemahkan juga ya setelah dilihat penerbitnya oh ya pantas pustaka sufi ya penerbit pustaka sufi itu penerbit di Jogja Fakala fasya'a wal akhlaq Maka kalimat ini, perkataan Ibnu Arabi ini menjadi syarat dan menjadi akal sehat. Dia mengatakan bahasanya para nabi itu mendapatkan faedah pengetahuan tentang Allah, tahu atau mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui khatamul auliya. Di samping menyelisih semua para nabi Allah Subhanahu wa taala dan semua para wali Allah. Kama yukal sebagaimana dikatakan terhadap orang yang mengatakan fakhara alaihim sakabu. Ada orang yang ngomong atap itu menimpa mereka mintah dihim namun dari bawah. Atap rumah kok minta orang dari bawah. Ini orang nggak nggak sembrono ngomong. Atap kok menimpa orang kok dari bawah. Itu ya, ternyata maka tidak ada orang yang punya kalimat yang yang demikian asal-asalan ini maka e, orang Arab komentar kata Islam terhadap orang yang punya kalimat semacam ini la akla wala quran. Orang ini nggak pakai akal ngomongnya. Masa atap ini dari bawah. Wala Quran tidak pula pakai Quran. Maka perkataan uh, Ibnu Arabi anal anbiya istafidun al ilma billahi min jihatihi itu katakannya adalah kalimat yang layak untuk diberi komentar la wa wal Quran. Artinya apa? Meneliti syariat dan meneliti logika. Dari mana sisi meneliti logika? Padahal dan hal tersebut penjelasannya. Bahasa para nabi itu lebih terdahulu dari sisi zaman dibandingkan para wali-wali dari umat ini umat Muhammad SAW. Sedangkan para nabi alim Abdul Salatu Salam adalah Nabi abdul daripada para wali. Bagaimana bisa-bisanya seluruh para nabi dan para wali mengambil faedah tentang pengetahuan terhadap Allah. Memang dia tiba namun mengambil faedahnya dari orang yang baru datang setelah mereka yaitu Kota aulia. Wa annahu khotamul aulia dan dia mengklaim bahasanya orang yang datang setelahnya tersebut yang menjadi sumber pengetahuan para nabi dan para wali sebelumnya adalah Kota aulia. Dan Sarfil mengatakan walaisa ahlul aulia abdullah dan tidak benar keyakinan bahasanya penutup para wali itu adalah para wali adalah wali yang paling mulia. Keyakinan sufia bahasanya atau Pak sufia yang mengatakan bahasa yang penutup para wali itu adalah wali yang paling mulia itu tidak benar. Sama anna akhirul anbiya abdulahum sebagaimana akhir para nabi adalah nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena keutamaan Muhammad SAW dibandingkan para nabi yang lain itu terdapat berbagai yang menunjukkan hal tersebut. Semacam sabda Nabi saw apa adalah pemimpin seluruh manusia, walau fasad dan tidaklah mengatakan karena kesombongan. Lihat catatan kaki hadis yang dari Ahmad Tirmidzi Ibnu Majah dengan sanad hasan li namun punya banyak hadis penguat sehingga bisa naik jadi sahih. Sedangkan e, hadis ini juga dihadirkan Muslim dari Abu Hurairah namun tanpa tambahan wala fakra. Kalau wala fakra itu riwayat Ahmad. Kalau riwayat Muslim anak sedu waladi Adam titik. Demikian pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendatangi pintu surga, lalu aku minta supaya pintu surga dibuka. Maka penjaga pintu surga mengatakan siapa kamu? Aku katakan Muhammad. Penjaga pintu surga mengatakan jika umil tuh dengan aku diperintahkan supaya aku tidak membukakan pintu surga untuk seorang pun sebelummu. Yang tentang masalah manakah yang paling abdul itu adalah masalah gaib membutuhkan dalil. Kalau kita katakan Qatamul Ambiya itu adalah nabi yang paling afdol penutup para nabi adalah nabi yang paling mulia karena memang ada dalilnya. Dan tidak terdapat dalil berarti penutup para wali adalah atau wali yang paling terakhir adalah wali yang paling mulia sehingga tidak bisa tidak bisa kia dalam hal ini. Maka tadi saya menjelaskan di mana letak perkataan Ibnu Arabi ini menyelisih akal. Yang mengatakan bahasanya khotamul eh, bahasanya semua para nabi dan semua para wali itu mengenal Allah melalui khotamul aulia. Beliau katakan para nabi itu lebih dulu daripada para wali. Para wali umat ini. Para nabi-nabi terdahulu. Demikian juga khotamul aulia itu paling belakang dibandingkan. Maka ada sudah ada wali-wali sebelumnya. Itu dilihat dari sisi masa kok bisa-bisanya. Yang sudah pada mati ini baru lahir. Nah, ini mul aulia baru lahir, ini yang lain para nabi sudah pada mati, wali-wali sebelumnya juga sudah mati. Kok mendapatkan ilmu tentang Allah mengenal Allah pak dari yang baru lahir. Yang ketika baru lahir itu belum jadi wali. Karena wali sebagaimana kemarin uh, dibahas oleh Islam adalah orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang mendapatkan pahala dan e, dosa artinya sudah sampai usia balik kemukan balikun balighun akilun maka kalau baru lahir bukan belum balik karena wali itu setelah e, setelah sampai usia balik kemudian dia beramal amalnya diterima jadilah orang manusia soleh maka jadilah dia seorang oleh Allah Subhanahu wa taala Beberapa hari yang lewat ada orang yang bertanya pada saya tentang masalah e, dukun kecil di Jawa Timur. Dia orang tersebut tanya kepada saya apakah mungkin kita katakan dukun kecil tersebut wali tak bilangkan pada bapak-bapak tersebut pak yang namanya wali itu itu syaratnya sudah balik syaratnya itu balik artinya dia sudah balik sehingga bisa uh, dapat pahala dan uh, dan dosa kemudian dia beramal nah, dia jadi wali jadi orang soleh maka dia wali nah, kalau anak SD yang belum balik ya bisa dikatakan untuk kemampuan luar biasanya adalah adalah kaumah wali. Anda tidak memenuhi syarat. Walaysa sel miraj dan pada saat mi'raj Allah Subhanahu wa taala meningkat derajat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh para nabi. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah para rasul kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara para rasul ada orang yang ada rasul yang Allah ajak bicara secara langsung yaitu Muhammad SAW dan sebelumnya Isa, eh, sebelumnya Musa, kali Rahman. Warfa'a ba'dhum darajat dan Allah tinggikan sebagian mereka beberapa derajat yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalil-dalil yang lain. Maka ada dalil yang kalau kita katakan khatamul aulia, khatamul anbiya adalah Abdulul Ambiya penutup para nabi yaitu Muhammad adalah nabi yang paling afdal. Nanti tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya khatamul aulia penutup para wali adalah para wali yang paling afdal. Dan mengatakan lebih afdal dan tidak ini membutuhkan dalil kami masalah wali. Dan para nabi seluruh eh, seluruh mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dan Muhammad SAW tidaklah dalam kenabiannya membutuhkan yang lainnya. Maka syariat Muhammad SAW tidaklah membutuhkan nabi sebelumnya, tidak pula orang-orang setelahnya. Berbeda dengan kenabian para nabi selain Muhammad SAW. Karena Al-Masih yaitu Isa alaihissalam, ahalamu fi akhir syariah eh, dalam mayoritas hukum-hukumnya itu merujuk ala Taurat, merujuk pada hukum Taurat. Dan syariat Taurat Nabi Isa alaihissalam itu datang juga milah menyempurnakan syariat Taurat bukan menambah syariat Taurat. Nah, karena itu hukum-hukum yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam itu banyak merujuk atau bahkan bisa dikatakan mayoritas merujuk kepada hukum-hukum Taurat. Perlu diketahui bahasanya kenabian Isa alaihissalam itu tidak menghapus Taurat, namun cuma menyempurnakan Taurat. Apa yang diharam di dalam Taurat bagiannya di diganti hukumnya jadi halal ya, dan beberapa perubahan yang lain namun tidak menghapus nah, karena itu Nabi Isa itu membutuhkan Taurat Nabi Isa itu membutuhkan Taurat dan dia mengusulkan Taurat oleh karena itu maka Nasrani membutuhkan kepada kenabian para uh, para nabi terdahulu sebelum Al-Masih Nasara itu membutuhkan Taurat, membutuhkan Zabur dan 24 nabi sebelumnya. Atau penggenap 24 nabi sebelumnya selain Isa. Dengan Isa, dengan Al-Masih 24. Bagaimana dikatakan oleh banyak ulama bahasanya eh, Nabi dan Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah 25 Bahkan umat kebelana dan berbagai umat sebelum kita membutuhkan muhaddad membutuhkan orang-orang yang mendapatkan ilham ini berbeda dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Allah Subhanahu Wa Taala arnahum membuat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa cukup dengan ajaran Muhammad maka cukup tidak membutuhkan yang lain maka umat Muhammad tidak membutuhkan ma'amu setelah mengetahui ajaran Muhammad SAW tidak membutuhkan Nabi tidak pula membutuhkan Nabi selain Muhammad tidak pula membutuhkan muhaddas orang mendapatkan ilham ya, Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan untuknya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai keistimewaan, pengetahuan dan berbagai amal soleh yang Allah sebar min al anbiya kepada para nabi sebelum atau selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah eh, lebihkan, Allah unggulkan kepada ya, maka berbagai keunggulan, berbagai keistimewaan yang Allah berikan pada Muhammad SAW Alaihi Wasallam itu adalah bima anjalahu ilahi dengan apa yang dengan wahyu Allah turunkan padanya dan Allah mengutus e, mengutusnya yaitu Muhammad SAW untuk membawanya bukan dengan keontaraan manusia yaitu muhasab atau para nabi setelah seorang Nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berbeda dengan para wali. Maka semua orang yang telah sampai padanya kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak menjadi wali Allah kecuali jika dia mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka semua yang lalu didapatkan oleh seorang wali berupa al-huda wadilin haq berupa al-huda yaitu ilmu nafi wadilin haq yaitu amal saleh semuanya adalah dengan perantaran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula man balaghathu risalatu rasulihi ilaihi. Demikian pula orang yang sampai kepadanya kerasulan rasulnya itu selain Muhammad itu para wali sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepadanya dakwah rasul tersebut maka orang tadi tidaklah menjadi wali Allah kecuali jika dia mengikuti rasul eh, yang Allah utus padanya Maka bukannya Nabi itu membutuhkan wali sebagaimana statement Ibnu Arabi tadi. Dia mengatakan semua para nabi membutuhkan ketemu mulia. Bahkan yang benar adalah semua wali itu membutuhkan nabi. Semua wali yang bukan nabi itu membutuhkan nabi. Wali di umat Muhammad SAW ini membutuhkan syariat Muhammad SAW dan para wali di umat-umat terdahulu itu membutuhkan kepada syariat tabinya masing-masing. Ini yang benar, bukannya semua nabi mah membutuhkan wali. Bagaimana tidak ada siapa mengaku-ngaku min haula il aulia di antara mereka mereka para wali yang telah sampai kepada mereka ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada yang ngaku-ngaku man lahu tariqun, maksudnya ada di antara mereka yang punya jalan menuju ridha Allah, namun mereka tidak membutuhkan jalan-jalan tersebut kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang punya jalan sendiri untuk menuju Allah, menuju ridha Allah, menuju surga Allah tanpa jalannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang dianggap sebagai wali tadi adalah sebenarnya orang kafir dan mulhid orang yang sesat. Baiklah kalau dan jika dia mengatakan aku membutuhkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ilmu zahir, tidak terkait dengan ilmu batin, atau mengatakan membutuhkan Muhammad dalam ilmu syariah tidak berkaitan dengan hakikat. Maka kata Rasulullah Islam kalimat ini lebih kecil, lebih jahat daripada kekafiran Yahudi dan Nasrani. Yang mereka mengatakan, Yahudi Nasrani mengatakan bahwa Muhammad benar adalah utusan Allah. Yahudi di masa di masa silam mengakui benar bahasanya Muhammad adalah utusan Allah, namun cuma tidak memilih untuk orang Arab saja. Dia nabi, namun cuma untuk orang Arab saja. Tidak untuk kami, tidak untuk kami. Kami kan bukan orang Arab, kami bukan Israel. Maka kami tidak punya kewajiban untuk beriman. Dia adalah utusan Allah, benar utusan Allah. Tidak kami ingkari, namun cuma utusan Allah untuk ya, untuk umuyin, untuk orang Arab sebagaimana Musa adalah utusan Allah untuk Bani Israel. Sunnah ahli kita Muhammad bukan utusan, utusan Allah seorang kita. Maka mereka-mereka yaitu ahli kita Yahudi dan Nasrani ini beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian. Ya, dengan kalimat tersebut dia kafir dengan ayat-ayat yang mengatakan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Meskipun dia beriman dengan ayat-ayat yang menegaskan bahasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka lu kufaran bidalika maka sejatilah mereka adalah orang-orang kafir dengan kalimat tersebut. Demikian juga orang ini yang mengatakan, yaitu ini orang sufi yang mengatakan, Rasul Muhammad diutus dengan ilmu zahir, tidak diutus membawa ilmu batin. Maka berarti dia beriman dengan sebagian ajaran Muhammad dan kafir dengan sebagian yang lain, maka jadilah dia kafir. Namun, kekafiran sufi ini lebih kafir dari ulah ulaika mereka yaitu Yahudi dan Nasrani. Di mana sisi letak kalau itu lebih kafir? Karena ilmu batin yaitu ilmu tentang keimanan hati dan hal-hal yang perlu eh, harus diketahui oleh hati dan berbagai keadaan hati Itulah ilmu tentang hakikat iman yang yang tersembunyi di dalam hati. Ilmu ini lebih mulia daripada ilmu semata-mata amal-amal Islam yang nampak. Fa'idat al mudai maka jika ada orang mengaku-ngaku yaitu orang sufi yang mengaku-ngaku Bahasanya Muhammad SAW hanya tahu ya, ilmu zahir, non tidak tahu tentang hakikat iman. Ya. Dan sesungguhnya dia tidaklah mengambil hakikat iman, hakikat iman dan puan dan sunnah. Fakat da'a eh, maka dia telah mengaku-ngaku anal ba'd sebagian yang dia imani adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam Sedangkan yang lain yaitu hakok, yaitu masalah hakikat bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalimat ini lebih jelek, lebih buruk daripada orang yang mengatakan aku beriman dengan sebagian dan kafir dengan sebagian dan tidak mengklaim bahasanya bagian yang dia imani adalah yang lebih rendah dari dua bagian yang ada. Ya, di mana penjelasan bahasanya kalimatnya orang-orang sufi ya atau batu sufi ya ini kekufurannya lebih kufur daripada Yahudi dan Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani cuma beriman dengan sebagian ajaran Muhammad tanpa yang lain dan dia tidak mengatakan bahasanya yang dia ambil dari Muhammad itu yang jelek, yang paling rendah. Namun cuma bagian dimani, sebagian dikufur. Nah kalau orang ini Orang yang orang, eh, orang sufi ini dia mengklaim bahasanya ilmu batin itu lebih afdal daripada ilmu zahir. Ilmu batin itu lebih afdal daripada ilmu zahir. Hakikat, ilmu hakikat lebih afdal daripada ilmu uh, syariat. Nah, mereka cuma beriman dari ajaran Muhammad yang syariat saja. Hakikatnya Muhammad tidak tahu. Kami langsung ngambil dari Allah. Muhammad tahu. Muhammad gak punya ilmu tentang masalah hakikat. Kami ngambilnya langsung dari Allah. Maka eh, ini ada pelecehan. Sudah beriman dengan sebagian ajaran Muhammad, padahal Nabi Muhammad mengajarkan Islam, sudah mengajarkan masalah iman. Ini melecehkan. Ini beriman dengan sebagian ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada unsur pelajaran. Yang dia ambil dari ajaran Muhammad cuma yang rendah. Yang ini, yang satunya yang lebih mulia tidak diambil. Bahkan dia klaim Muhammad tidak tahu. Bahkan dia klaim bahasanya dia ambil langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'ulai mulahidah maka orang-orang sesat tersebut boleh jadi mengklaim bahasanya kewalian lebih afdal daripada kenabian dan mereka membatalkan kerancuan kepada manusia dengan mengatakan sesungguhnya kewaliannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih abdul daripada kenabiannya. Wayun situ dan mereka mem, e, membacakan syair maka menubuah posisi seorang nabi di alam barzah nanti itu di atasnya rasul namun di bawahnya wali. sufi posisi seorang nabi di alam barzah yaitu di yaumil qiyamah ya, yaitu di yaumil akhir di akhirat posisi seorang nabi itu lebih tinggi daripada rasul. Jadi rasul di atasnya rasul siapa? Nabi. Namun dunal wali. Namun posisi nabi ini di bawahnya wali. Nah, berarti rasul, nabi baru di atasnya wali. Wahaulai eh, Wayakuluna dan mereka mengatakan kami berserikat dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kewaliannya. Yang kewalian Muhammad itu lebih mulia daripada kerasulannya. Dan ini adalah termasuk kesesatan mereka yang paling parah. Karena kewalian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah tidak ada satupun yang semisal dengan Muhammad fiha dalam kewalian tersebut. Tidak Ibrahim, tidak Musa lebih-lebih Ayu masilahu semisal dengan Muhammad dalam masalah kewalian mereka-mereka orang-orang yang orang Orang sufi mengatakan kewalian Muhammad lebih abdul daripada kenabiannya. Dan mereka katakan kami berserikat dengan Muhammad dalam kewaliannya. Maka Rasulullah mengatakan Kewalian Nabi Muhammad itu tidak, tidak bisa disamakan ya, dengan kewaliannya Ibrahim dan Musa lebih tinggi. Bagaimana bisa-bisanya mereka orang-orang sufi itu kewaliannya sama dengan kewalian Muhammad. Setiap rasul itu nabi dan semua setiap nabi adalah wali. Sehingga rasul itu nabi sekaligus wali. Dan kerasulan seorang rasul itu mengandung kenabian. Dan kenabian seorang nabi itu mengandung kewalian. Maka bagaimanakah mungkin Maka bagaimanakah mungkin kewalian Muhammad saw yang kewalian tersebut terkandung dalam kenabiannya itu lebih abdul daripada kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ada khilah yang ada yang terdapat di dalam kewalian. Maka bagaimanakah mungkin kewalian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kewalian ini adalah bagian dari kenabian itu lebih afdol daripada kenabian yang kenabian tersebut adalah bagian dari kewalian. Wa idha qaddahu dan jika mereka berhayat ada kenabian tanpa kewalian. Fahada takbirun mumtani. Maka ini adalah pengandian yang mustahil. Tidak ada kenabian tanpa kewalian. menjadikan seorang itu sebagai nabi mustahil kecuali jika dia adalah sekaligus seorang wali. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa menjadikan seorang itu eh, sebagai nabi kecuali dia adalah sebagai orang yang Allah cintai sebagai seorang wali. Maka tidak ada kenabian yang mujarodah an walayah. Tidak ada kenabian yang tanpa kewalian. Dan seandainya ada kenabian tanpa kewalian, maka tidak ada seorang pun semisal dengan Rasul dalam kewalian. Tingkatan kewalian Rasul lebih tinggi daripada tingkatan kewalian manusia yang bukan Rasul. Seandainya kita anggap ada kenabian tanpa kewalian. Apalagi telah kita ketahui bahasanya tidak ada kenabian tanpa kewalian. Semua nabi mesti wali. Wahaulah dan mereka boleh jadi mengatakan sebagaimana dikatakan oleh penulis ya, Fususul Hikam yaitu Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan, Inam yakudun tentunya para wali itu mengambil ilmu minal dan dari sumber yang dipakai oleh para eh, yang dipakai oleh malaikat yaitu Jibril yang dari sumber yang yang sumber tersebutlah dan sumber itulah Jibril me, menyampaikan wahyu kepada Rasul. Jibril ini mengambil wahyu dari satu sumber. Nah, wali itu ngambil sumber ilmunya langsung dari sumber yang diambil oleh Jibril. Jibril kalau mau memberikan wahyu kepada seorang rasul termasuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mendatangi sumber itu. Ini wali ini langsung ke sumber tersebut nggak pakai Jibril. Demikian kata para wali, demikian kata Ibnu Arab. Hal tersebut karena mereka memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang sesat yaitu para ahli filsafat. Dan mereka keluarkan ya, kesesatan tersebut dalam kedok kasyaf. Penjelasannya, bin filsafat mengatakan sesungguhnya bintang-bintang itu kodima azaliyah, azali, tanpa awal. Laha ilatun tusyabahu biha. Dan bintang ini memiliki ilah, memiliki faktor penyebab yang disumpahkan dengannya. Demikian perkataan Aristoteles dan para pengikutnya. Dan dan bintang yang pertama kali adalah mujibun bidati. Ada dengan sendirinya. Sebagaimana dikatakan oleh ahli filsafat belakangan. Semacam Ibn Sina dan orang-orang yang semisal dengannya. Dan mereka tidak mengatakan ahli filsafat tidak punya ahli filsafat Yunan itu tidak punya keyakinan bahasanya Allah menciptakan langit dan bumi dan makhluknya di antara langit dan bumi selama enam hari dan mereka tidak punya keyakinan dan mereka punya keyakinan Allah tidaklah menciptakan berbagai hal dengan kehendak dan kuasanya. Dan mereka berkeyakinan bahwa Allah tidak mengetahui dia perkara-perkara ya, parsial. Bagaimana akidah filsafat yaitu filsafat Yunan tentang tentang ilmu Allah? Ima boleh jadi mereka mengkari ilmu Allah secara mutlak. Allah tidak punya ilmu, tidak tahu keadaan makhluk, Demikian perkataan Aristoteles. Atau mereka yaitu ahli filsafat Yunan mengatakan Allah itu mengetahui perkara yang berubah-ubah itu cuma mengetahui kuliatnya saja. Ya. Globalnya saja, tidak jusiatnya. Ini perkataan Ibnu Sina. Kalau Aristoteles mengatakan Allah tidak tahu makhluk, keadaan makhluk sama sekali. Ini akidah Tuhan itu tidak mutlak keadaan makhluk sama sekali. Ini akidah Aristoteles. Kalau Ibnu Sina mengatakan Allah tidak mengetahui juz'i, Allah cuma mengetahui kulli. Dan hakikat perkataan ini adalah mengingkari ilmu Allah. Ingkar terhadap ilmu Allah. Karena semua yang ada di fil di alam nyata adalah juz'i. Sudah tertentu dan juz'i. Kalau Ibnu Sina mengatakan Allah hanya tahu yang eh, Allah hanya tahu yang global dan tidak tahu ya. eh, yang global dari al-umur al-mutaghayyirah perkara-perkara yang berubah-ubah dan Allah tidak mengetahui perkara juz'i maka ini sama saja mengatakan Allah tidak punya ilmu karena makhluk yang fil kharaj yang ada di alam nyata itu semuanya adalah juz'i dan akhlak kulun minhum muayyan juz'iyun sedangkan bintang-bintang seluruhnya adalah juz'i. Demikian pula semua benda, ya, semua makhluk, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya semuanya adalah juz'i. Maka asal zat yang tidak mengetahui kecuali kuliah, kecuali perkara global, maka itu sama saja tidak mengetahui sedikit pun al-wujudat, sedikit pun tentang makhluknya. Karena kuliah itu hanyalah dijumpai kuliah, satu hal yang global itu adalah dijumpai sebagai satu hal yang global, fil adhan dalam benar dan tidak akan pernah ada fil ya, pada bendanya. Nah, Ibn Sina mengatakan bahasanya Allah itu berkaitan dengan al-umur al-mutaghayyirah dengan perkara yang berubah-ubah itu cuma mengetahui kulinya saja Misal Allah itu cuma punya ilmu kalau orang itu belajar maka dia punya ilmu. Kalau orang itu kerja keras nanti dapat duit. Nah apakah si A ini dapat duit setelah dia kerja keras? Aku nggak tahu. Apakah orang ini kemudian punya dapat ilmu setelah belajar? Allah nggak tahu. Karena Allah cuma tahunya kuli saja. Hal-hal ya, Apakah yang berubah satu keadaan berubah kepada keadaan lain, ini berubah pada keadaan lain. Yang Allah ketahui hanya kuli saja. Hanya hal yang global. Siapa yang belajar sungguh-sungguh pinter. Siapa yang kerja sungguh-sungguh kaya. Itu yang Allah tahu. Ilmunya Allah cuma semacam itu. Nah, apakah si A itu kerja sungguh-sungguh? Dia nanti kaya? Oh, nggak tahu. Apakah si A ini nanti akan kaya? Oh, nggak, tahu. Ini sudah Ibnu Sina tentang masalah ilmu Allah. Kata Syekhul Islam, ini sama saja mengingkari ilmu Allah dan sama saja mengatakan Allah nggak tahu apa-apa tentang makhluknya. Karena yang kuli itu cuma ada di benak. Ya. Nggak ada di nggak tidak berkaitan dengan ayat, tidak berkaitan dengan benda tertentu. Ya demikian kita baca kesempatan pagi hari ini sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillah alamin subhanakallahumma bihamdika syada la wa